Maka apabila orang akan menjalankan sholat wajib, sholat lima waktu. Nanti termasuk sholat jum'atnya sekali disunatkan azan dan kamar. Nah, azan ini pun menjadi syiar agama Islam. Hingga umpama satu desa atau kota Lalu orang Islam yang di situ bersepakatan tidak mewazan. Umpama ada desa ya, satu desa atau satu kota, orang Islam di sana bersepakatan tidak mewazan. Itu kalau dalam pemerintah Islam harus diserbu, diperangi lah istilahnya. Kenapa? Karena orang-orang itu bersepakatan menggugurkan atau menjatuhkan syiar agama Islam walaupun agama itu sunnah jadi syiar agama Islam harus kita tonjolkan maka Allah berfirman wa man yu'azzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang mengagungkan tanda-tanda syarat agama Allah sungguh itu dari takwanya hati sikap mana yang menjadi syiar agama Allah harus ditonjolkan. Termasuk pasangan pasangan wajib ditonjolkan. Nah, waktu kita tonjolkan, kita amalkan sebagai manusia, tetap saja jasanya lillahi ta'ala. Tapi harus menonjol. Seperti ada yang sholat lima waktu berjamaah, harus menonjol. Hingga tampak syiar agama Islam. Jumatan menonjol, pembagian zakat ini menonjol, haji menonjol. Nah, ini masalahnya dan begitu juga segala sesuatu yang menjadi syiar agama Allah. maka setiap muslim dan muslimah harus ikut serta menonjolkan tanda-tanda kebesaran agama Islam. Nah, ini masalahnya. Tapi kadang-kadang akhir zaman sudah banyak dikaburkan oleh orang yang di luar agama Islam hingga orang Islam itu sendiri takut atau merasa rendah atau minder di dalam menonjolkan keislaman. Nah, ini yang khawatirkan. Ini suatu penyakit sudah. Apa sebabnya sudah dimasukkan oleh orang-orang di luar agama Islam bahwa Islam itu sesuatu hal yang tidak baik. Sesuatu hal yang merupakan kemunduran atau remeh Sampai orang Islamnya sendiri tidak berani menonjolkan jair lamanya. Wah, inilah dari kuatnya orang-orang di luar agama Islam menginflutkan atau memasukkan rasa-rasa yang dapat dirasa oleh orang Islam bertentangan dengan hakikat Islam. Nah, ini saya khawatirkan. Maka anak-anak kita dan keluarga kita masyarakat kita harus selalu kita bina supaya mereka betul-betul cinta pada Islam dan sanggup serta berani menonjolkan siar-siar agama Islam. Nah, ini masalahnya. Dan dengan sendirinya kesemuanya harus dasar ilahi subhanahu wa, wa ta'ala. Kadang-kadang suami istri sudahlah berjalan di kota besar, anggap di malam, kebetulan di tangan sekali, Lu SD-nya diceritakan lepas gedung. Ini kota Malang, kota indah, kayu tangan. Saya banyak kawan. Wah, bikin malu saja kalau kamu kuduran. Istrinya yang baru, baru tiga bulan kawin. Ya, patenannya harus bilang. Loh ini istrinya disuruh lepas kudung taruh. Kenapa? Kata kota Malang kota yang ramai, kayu kayu tangan, wah kalau kamu gedongan ini malu seakan kita ini sudah ketinggalan zaman. Begitu orang minder, orang yang jiwanya rendah tidak berani menunjukkan agama Islam. Mestinya kan begini, mari ke kota, pakai pakaian Islam yang betul, kode yang betul, mari kita jalan, tunjukkan siar agama Islam, lillahi ta'ala, akan menang. Akan menang ini. Nah inilah masalahnya. Jadi harus demikian. Jadi setiap muslim harus menunjukkan keislamannya. Nah, itulah. Apalagi kita di Indonesia ini kan mayoritas 95 atau 90 ya itu saja lah berapa 90 persen tidak baik menunjukkan bagaimana menonjolkan termasuk adanya alban dan kamar, nah, maka masjid-masjid langgar-langgar tempat jamaah sesuai dengan azan tapi dalam masalah azan dan kabar pun ada peraturan yang mensyariat tidak sebenarnya nah kadang-kadang subuhnya jam 5:20 menit eh, jam 4 jam 4:20 20 menit istiwa sudah subuh jam 5 baru azan ini ketoro kali pada iya, eh bagaimana kalau terlambat begitu ya lebih baik azan khusus untuk lingkungan masjidnya sendiri jangan menggunakan pengawas suara karena di sana sudah azan semua karena subuhnya jam 4.20 menit ya sudah sudah subuh ini mungkin muazinnya atau imamnya atau tarinya belum bangun jam 5 baru bangun buka langgar agak pasti dan itu kalau begitu harus bijaksana azannya jangan menggunakan pengawas suara ini membingungkan. Kan? Umpama ada orang puasa, tuh baru azan. Kalau gitu sahurnya tadi cocok <laughs> pada sejak dia subuh. Nah ini. Lalu mereka begitu di lingkungannya sendiri khusus untuk jamaah yang tarifan tadi. Ya, <laughs> ya, jadi khusus nah lah nah, jadi kenapa karena azan itu menunjukkan datangnya waktu jadi azan itu untuk menunjukkan datangnya waktu dan adanya azan merupakan syiar salat dan adanya azan pun merupakan syiar agama Islam hingga Nabi Muhammad SAW jauh menyerbu suatu tempat anggap desa disebut kaum muslimin datang ke sana dengar ada orang azan itu namanya tidak, jangan terus jelas di situ sudah ada orang Islam berarti sana Islam apa ada orang ada kita semua kalau mau pergi ke desa ke tempat-tempat lain tanya di sana mana masjid Itu oh, itu ada masjid sana ada masjid kita mesti sudah merasa di tempat ini ada resan atau dengan azan kalau tanya mana masjid ini wah tidak ada langgar sama sekali wah tahu kalau ini minis ini gelap nah jadi itu memang milisi syiar nah, ini masalah dan semua orang Islam kalau mendekatkan adat mesti senang tidak ada yang tidak senang dan bangsa bangga Kenapa? Betul-betul ini keagungan agama Islam dan syiar agama Islam. Maka supaya dilaksanakan dan dilakukan dengan cara-cara dan peraturan syar'inya yang sudah diatur oleh syariat. Maka orang yang azab itu sendiri besar pahalanya. Jadi orang yang azab itu sendiri besar pahalanya. Karena orang azab itu mengajak memanggil orang untuk sholat sholat nomor satu menunjukkan jatuhnya waktu orang ingat semua oh sudah waktu ada sholat sana ada sholat sana ada yang datang dan sebagainya dan menyesuaikan agama Allah nah orang manggil orang mengundang orang mengajak orang kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang menjalankan Agar al khairi kafailihi ada ini oleh menunjukkan kepada kebaikan sama dengan yang menjalankan قالسي مؤذن يقرأ حي على الصلاة sholat, الصلاة كان tunggu laki-laki perempuan sholat, sholat, sholat, dengan azan sholat yang menurut tadi mendapatkan pahala, pahala nah, maka sudah sering kali saya terangkan kita ini harus senang mengundang, mengajak dan menganjurkan kebaikan mengajak mengaji, mengajak ibadat, mengajak sholat dan sebagainya dan sebagainya, kita pun memberi pahala sejumlah orang yang mengikuti. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, falahu mithlu Ajrifah Sama dengan orang yang menjalankan menurut pahala sama dengan berapa pahalanya nah, ini keutamaan orang azan dan pada hari kiamat orang yang azan itu menjadi orang paling tinggi hari kiamat nanti di padang mahsyar orang berkumpul semua berkumpul semua orang berkumpul tukang azan ini yang tukang-tukang azan dari ta'ala ini paling tinggi jadi orang berkumpul berkumpul semua ya lalu orang tukang-tukang azan itu paling apa paling tinggi yang berdiri paling tinggi eh, ini adalah kepala orang azan tandanya paling mulia karena paling tinggi anggap sudah ada ada optok sudah ada pawai sudah banyak orang lihat iya orang yang tinggi kan enak loh orang yang tinggi itu enak saja nah, itu tapi hari kiamat begitu lah asal adanya lillahi ta'ala bukan azan karena bayaran karena sebagainya tidak azan lillahi Allah betul-betul ya, subhanahu wa taala. jadi azan masuk syiar salat, masuk syiar agama Islam dan hukumnya sunnah supaya dijalankan. Maka setiap langkah dan masjid muadzinnya kalau sudah ditetapkan kalau sudah datang waktunya terus azan tanpa menunggu imam tanpa menunggu takmir, nazir dan sebagainya tanpa menunggu orang pokok dia datang waktunya terus azan dia berhak agar kamat nanti tunggu i, imam imam menentukan kamat kamat jangan jangan nah, itu lah. jadi wal adzan wal iqamah min sya'air salat tata'akkadul muhafadatu 'alaiha 'alaihima nah, dan tetaakat dikuatkan kesunatannya pada keduanya dan di samping apa yang tersebut tadi masalah azan dan kamat, azan dan kamat itu sendiri menjadi tordul syaitan mengusir setan jadi azan itu sendiri dan kamat itu sendiri barokahnya atau khasiatnya untuk mengusir setan. Qawlihi alaih salatu wassalam Iza nudia salati akbar syaitan al Nabi bersabda, kalau sudah diseru sholat berarti azan, itu setan lari. Malah sahih ini, setan lari dengan mengentut. Lari sudah sekelas-kelasnya Sudah. Kalau sudah ada suara azan, datang setan. Datang, nanti kalau sudah ada komat, lari lagi. Lagi dengan mengentut sekelas-kelasnya Sudah, selesai orang. Amat datang Nah, tetap menggoda orang yang sholat. Nah, itu jahatnya sholat. Jadi kalau ada azan, ini setan lari. Nah, maka oleh sebagian ulama digunakan. Kalau ada orang dimasuki setan, orang dimasuki jin, serupa istilahnya, di antaranya dibacai azan, ini pernikahannya dan sebagainya. Karena ada hadis eh, azan mengusir setan. Nah, ini jamin marukannya kemungkinan bisa mengusir jin dan setan yang masuk pada orang itu. Nah, inilah ambil barokahnya. Begitu juga akan digunakan dalam hal-hal yang lain. Diambil barokahnya atau digunakan tawas, tawasul. Ada orang terbakar, ada orang mau pergi, ada orang musafir. Sampai kuda yang tidak bisa dilatih alias kuda yang kasar. Nah, yang tidak kena di anu diajari telinganya katanya jika masuk kirinya itu bisa tunduk nah, ini diantara barokah barokahnya digunakan itu kan tidak apa-apa itu namanya tawassul berzikrillah tawassul berzikrillah nggak apa-apa tawassul bil Quran tawassul berzikrillah ini nggak apa-apa walaupun azan itu sendiri dan komat untuk sholat sholat tapi diambil barokahnya nggak apa-apa apalagi ada hadis azan dan komat mengusir syaitan. Adapun yang sudah langsung ada hadisnya, nah kita jalankan berdasar hadis itu. Contohnya, kalau orang mempunyai anak, baru anaknya lahir, disunatkan supaya diagari telinga kanannya dan dikamati telinga telinga kirinya. Nah, jadi kalau orang mendapat anak, itu azan telinga kanannya dan kamati telinga kirinya. Lalu sebagian ulama pun mengambilnya kalau orang itu keluar dari dunia pertama keluar di azani nantinya kalau akhir keluar dari dunia di azani itu nggak apa-apa walaupun tidak ada tidak ada dasar hadisnya orang mati di kuburan di diazani itu tidak ada dasar hadisnya cuma dijalankan diambilkan ini nggak apa-apa dan tidak ada larang tidak larangan kan baik saja loh orang akhir usianya apa apa akhir masanya akhir masanya dari dunia bis sudah diiringi azan tidak apa-apa umpama ahli warisnya tidak mau ya nggak apa-apa jadi mau baik ada barokahnya tidak mau ya nggak apa-apa jangan menjadi persoalan kadang-kadang menjadi sengketa hanya nah, masalah demikian nah, ini masalah kita harus tahu ya mau baik tidak mau nggak apa-apa tapi orang yang mati baik wah ini umpamanya orang tua kita atau jamaah kita meninggal azan saja mengambil apanya barokahnya nah, nah, ini masalah karena zikrullah tidak kosong dari barok barokah zikrullah itu tidak kosong dari barokah nah, ini masalah nah, jadi jelas bahwa azan dan kamar supaya diadakan dan sebagainya dan ini sudah banyak saya terangkan dalam pengajian takrib ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها termasuk menjaga keutuhan salat termasuk mendirikan salat sebagaimana mestinya ialah supaya membagusi kekhusyuannya husnul khusyuk bagus khusyuknya jadi khusyuk itu ketenangan jiwa yang menjurus kepada ketenangan anggota orang itu kalau jiwanya tenang anggotanya tenang dalam sholat jiwanya ditenangkan otomatis nanti anggotanya tenang ada orang sholat Ya menengok ke sana, gerak sana. Nabi tahu. Dan kata Nabi, coba orang ini hatinya khusyuk, anggotanya khusyuk. khusyuk kalbu hadha rojul lah khusyuk jawarihu. Andi kata khusyuk, tenang. Hatinya orang ini tentu akan tenang. Ini anggotanya, panca indranya anggotanya, jawarih ini anggotanya. Jadi andika andika tenang hatinya, tentu tenang anggotanya. Nah, jadi hati atau jiwa kalau tenang, anggotanya tenang. Kalau orang jiwanya gelisah, tidak tenang, anggotanya pun tidak tenang. Nah, orang sholat harus tenang hatinya, harus tenang jiwanya. Nanti menjurus kepada ketenangan anggota. Itu yang dinamakan khusyuk. Nah ini harus dipaksakan supaya sholat bisa khusyuk. Itu dalam orang masuk sholat harus menyiapkan dengan persiapan yang sesungguhnya lalu tinggalkan dan buang segala apa yang ada sangkut paut dengan dunia sudah masuk dalam sholat yaitu dalam khusyuk husnul khusyuk wa hudurul qalbi hatinya dihadirkan jadi kalau sudah masuk sholat hatinya dihadirkan maka kalau kita ini meneliti betul-betul mengapa semua amal ibadat harus dengan niat selain ikhlas selain tujuan ini pun ada hikmahnya kalau kita masuk dalam peribadatan hati kita harus kita adakan harus kita hadirkan harus kita datangkan nah ini hati ini supaya kita menjalankan apa-apa ini terpimpin oleh hati hati berarti ibadat dengan kesadaran dan merasa ibadat sebab kalau orang itu menjaga ibadat hatinya tidak hadir berarti tidak merasakan ibadat peribadatannya dilakukan tanpa kesadaran seakan-akan jalan sendiri begitulah tanpa kesadaran kalau hatinya tidak ikut nah, jadi hati harus sama saja kalau orang itu omong sama orang kalau berbicara sama orang orang yang ngelamun ya mikir ada ada ada sesuatu hal yang dia pikir usah apa kita ajak bicara pun tidak bisa masuk tidak bisa ampel kenapa orangnya ngelamun pikirannya lain nah begitu juga kalau kita sholat hati keluar lain pikir lain jiwa lain tidak bisa tenang nggak bisa khusyuk nah, maka kalau sholat harus dihadirkan hati tadi ya hudurul qalbi gini khusyuk tenang hatinya dihadirkan terus tadabburul qiraah meneliti bacaan sebab dalam bacaan ini kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala munajah itu berbisik bisik berbicara samar berbicara halus berbicara rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala nah, jadi waktu membaca apa yang dibaca ini supaya diteliti setidak-tidaknya merasa membaca dan tahu kalau dia itu berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Maka jelas kalau orang masuk sholat berarti orang akan berbicara pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya. Jadi harus betul-betul kita dapur maknanya apa tadabbur qiraah bacanya dan sebagainya selain syarat-syaratnya ya, cara bacanya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ini harus ini bagi syarat nah, termasuk bacaan Fatihah atau bacaan apa-apa yang menjadi rukun begitu juga kesunatan-kesunatan yang merupakan bacaan harus dibaca dan bacaan-bacaan itu ada suaranya maka termasuk rukun kauli tidak boleh dibatin rukun kauli tidak boleh dibatin fatihah dibatin takbir dibatin tasyahud dibatin salam pertama dibatin tidak boleh tidak sah Begitu juga sunnah-sunnah kauliah. Jangan dibatin. Kalau dibatin tidak ada pahal, pahalanya tidak masuk ke sunatan sholat. Walaupun tidak jalankan kan tidak dosa. Soalnya tersah karena sunnah, tapi tidak berpahala. Nah, maka harus dibaca. Dengan syarat apa-apa yang dibaca, rukun kauli tadi dibaca, dengan syarat dia sendiri mendengarkan suaranya maka bacaan ini diusahakan untuk bisa didengar oleh dirinya sendiri. Wa an yusmi'a nafsahu qira'ataha al-Fatihah. Qira'at tasyahud dan sebagainya. Ini syaratnya. Nah, maka dalam hal ini kita koreksi diri kita sendiri. Kalau kita ini megang sholat, fatihahnya itu apa bersuara, apa tidak bersuara. Tasyahudnya itu bersuara atau tidak bersuara. Kalau selama kita sholat tetap bersuara, keluar hurufnya wah ini sah bacanya kalau selama sholat wah, iya. selama sholat fatihahnya dibatin tasyahudnya dibatin sholatnya nggak sah tidak sah sholatnya fatihah dibatin tidak ada suaranya tasyahud juga dibatin tidak ada suaranya jadi nggak sah nah, maka mana-mana yang dinamakan qiraah bacaan itu harus bersuara maka di sana nanti syaratnya hurufnya harus keluarnya bagaimana mestinya min makharijia tasdidnya panjang pendeknya dan sebagainya kan ada nah, ini. <coughs> ini harus harus diperhatikan jadi wa tadabbur Qur'an dan baca ada apalagi yang dilakukan Fatihah Fatihah itu ada syaratnya syurutul Fatihah ada tasdidatul Fatihah ada huruful Fatihah ada ikhraj hurufiha min makharijha dan sebagainya wa fahmu ma'aniha dan memahami maknanya waktu dia mengatakan ar-rahmanur rahim apalagi mengatakan iya karena na'budu iya karena sahih, apalagi mengatakan ihdinas siratal mustaqim ah, di sini contoh saya begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan sebagainya dan sebagainya ah, ini واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود dan merasakan tunduk khudu tawaduk sama berarti tunduk jadi harus merasa waktu rukuk sujud merasa yang orang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Nomor satu, merasa hormat pada Allah, merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu rukuk ini merasa apa? Kita waktu rukuk merasa apa? Waktu sujud merasa apa? Perasaan ini harus ada Waktu kita rukuk dan perasaan saya ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sujud begitu lebih lagi. Waktu sujud hingga wajahnya diletakkan di tempat yang terhawa. Wajah yang termulia kan itu. Di badan manusia ini yang termulia apa? Ya? Wajahnya. Maka kalau orang menghina orang, mengancam orang, yang dikatain apa ya? Wajahnya, rainya. <laughs> tidak kupingmu gitu. <laughs> ya, wah ini yang kalau itu sudah wah ini top gitu. orang menghina, Iya, mencaci maki orang menghina nyanda apa namanya? Lain wajah. Nah, sekarang wajah yang terbaik. Maka setiap orang itu tiap hari selalu mengolah wajahnya. Coba lihat. Walaupun kan tidak padi, tidak apa, tapi buka. <laughs> Iya, wajah kadang-kadang akhir bukan kadang-kadang akhir zaman wajah itu menjadi tipuan wah dihias tampaknya putih mencolok ya tapi orangnya hitam nah ini orang banyak tertipu dilihat wah begini wajahnya menarik betul kenapa lah beda iya wah ini macam-macam sampai putih mencolok nah itu namanya akhirnya orang hitam maka kalau kita melihat, kalau melihat tapi jangan melihat, ya. kalau bisa jangan melihat. Umpanya orang akan menilai begitu, mau tahu ini putih apa orang hitam. Lihat kakinya. <laughs> Jadi lihat lihat kaki baru tahu. Iya. Kalau lihat wajahnya sering tertipu. Karena orang mengulas wajah terus. Nah, sampai sekarang macamnya alat untuk mengulas wajah itu berapa coba lihat model model ini yang model puder yang model air yang model itu macam-macam yang bau itu bau ini macam-macam wah sekali lagi di hitam di itu sampai gak karuan rupanya coba lihat jelek ada orang kawin ya ada orang kawin tanya orang bagaimana rupa istri tak tahu rupa istri saya nggak tahu. Loh, kenapa? Dipajang terus. <laughs> Jadi rupa istrinya asli nggak tahu. Kenapa? Karena selalu <laughs> ya apa? Dihias terus. Jadi aslinya nggak tahu. nah, aslinya kalau sudah bersih, tidak ada apa-apa, baru tahu aslinya. Karena sabar berjumpa dengan istrinya, ya celaknya begitu, ya hidupnya tambahan ya apalagi jadi aslinya nggak tahu nah, ini betul itu jawabannya orang itu betul nah, bagaimana nanti betul nggak tahu saya nggak tahu rupa aslinya kenapa karena tidak asli selalu di dia tambahan-tambahan nah, ingin ketemu aslinya <coughs> karena zaman sudah begini bukan muda saja tua sudah begitu juga jadi yang tua itu juga sudah begitu. Nah, ini zamannya sudahlah keadaan begitu. Nah, lah. hukumnya bagaimana? Hukumnya nanti saja sudah. <laughs> Jadi ini harus kita tahu tahu wajah ini yang mul yang termulia dalam badan manusia. Maka orang selalu merumah wajahnya. Nah, itulah karena selalu begitulah. Ini masalah. Maka Nomor satu hukumnya orang laki menundukkan matanya, orang perempuan menundukkan ma matanya. Ini pertama kali qulil mu'minina yaghuddu apa? min absarihim wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Jadi orang laki tundukkan matanya, jangan melihat saja. <laughs> orang perempuan juga begitu, tunduknya matanya, jangan melihat saja. <laughs> Ada jalan mendeli. <laughs> Jadi kalau jalan harus tunduk Ayo berbahaya itu kalau melihat bisa bahaya itu petari apalagi mata ketemu mata wah bahaya ini al ain bil aini ain mata itu berbahaya orang kalau dipandang itu mata itu iya kalau sama jenisnya kalau memandang mesti bisa geger orang laki memandang laki perempuan memandang perempuan mata dimandang mata itu bisa marah bisa tapi kalau jenis kalau lain jenis ini lain lainan lain hipnotis jenis lain itu lah hipnotisnya lain nah ini berbahaya nah, maka hudu tundukkan matanya ke ahli pasaran nah, ini Hah? ahli pasaran di pasar masih tunduk terus iya tunduk saja karena jual beli kan barangnya bukan orangnya bukan menjual orang bikin nyusui bagaimana ya eh, kan tidak boleh akhirnya nggak tahu aja jatuh bagaimana lihat apa apa ini bungkus ya bungkus sambil lihat ini bagaimana nah, harus lihat dikit kan, nah kan. ini masalahnya nah, jadi itu ayat betul-betul nah ini masalahnya nah sekarang wajah ini yang begitu diagungkan dimuliakan di utamakan sekarang untuk menghadap kepada Allah dijatuhkan di bawah ditaruh di sawah diciumkan tanah kan begitu loh ya wajah paling mulia taruh bawah nah, enak sujud maka orang Islam waktu sholat waktu dia sujud itu paling dekat kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. waktu begitu merasa saya ini apa? menyembah pada Allah tunduk pada Allah nah, itu sujud jadi merasa dekat kepada rahmat Allah merasa dekat kepada maghfir Allah merasa dekat kepada keribuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam sujud. Maka dalam Islam, terutama kita dalam mazhab Syafi'i dijelaskan oleh ulama-ulamanya tidak boleh sujud sembarangan. Sujud itu hanya empat macam. Sujud dalam sholat biasa, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, wah sudah, lain ada. Jadi empat saja. Sujud sholat itu biasa itu dua dua kali sujud sahwi kalau ada kelupaan dan sebagainya dan sujud syukur alhamdulillah dan sebagainya dan ada sujud tilawah karena ada bacaan Quran yang ada kalimat su, sujud wa amir sujud wasjud wa farid ah, sudah ya boleh <coughs> harus kiblat karena sujud statusnya sama dengan sholat hmm. sama maka tidak ada modelnya hanya empat ini sudahlah kalau sujud sama sholat biasa sawi biasa dalam sholat caranya kan biasa sekarang di luar sholat ya sujud syukur atau sujud tilawah ya sujud syukur dan tilawah ini pun sama caranya dengan sholat ya tutup aurat ya bersih dari hadas artinya dia wudhu bersih dari najasat ya mustaqbilan bila ini jangan saya contohkan begini ada orang baca Quran sudah di luar sholat dia baca. Atau dengar ada orang baca Quran. Wasjud waktarib. Ya, ya kemudian punya, punya wudhu. Ya duduk saja kita sholat awal. Atau kiblah. Terus niat nawa itu ini sempurna ya semua. Nawa itu sujud tilawah. Saya niat sejati tilawah. Allah Akbar. Allah Akbar sujud. Terus Allah Akbar. Lalu salam. Nah ini. Dalam sujud baca apa? Boleh baca apa saja. أو سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وصوره وأصحابه atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar atau subhanallah ala wa bihamdi atau ah, nggak baca nggak apa-apa pokoknya sujud yang yang sunnah kan sujudnya dulu sujud syukur juga begitu anggap ada orang mempunyai barang nggak laku-laku anggap mau jual Honda nggak laku-laku ditawar murah ditawar 500 ditawar 200 ditawar 20 nggak laku-laku 300 paling tinggi lama-lama ada orang datang kutu mencari betul-betul berani 500 seneng tak? Hmm. senang puas nah karena soal senang puas harus apa sunnah bersyukur pada Allah termasuk sujud syukur sudah laku apa bayar kontan dan sebagainya sudah wudhunya sudah wudhu sudah duduk sudah awal cerita satu awal niat nawa itu sajad syukur itu Allah Allah Akbar hatinya terus sujud sujud terus duduk Assalamualaikum sudah nah ini jadi tetap caranya seperti sholat yang ada kiblat ya tutup aura ya suci dan sebagainya begitu sama sekarang umpamanya ada orang naik mobil sudah mobilnya tubruan ya banyak celaka dia sendiri apa selamat terhindar dari bencana dari malam. Ini sunnah sujud syukur bekas pulang atau kemana masih kemana wudhu habis wudhu syukur sama tadi caranya menghadap kiblat tadi ya wudhu nah, apa sudah sama ya caranya nawai saja saja bersyukur lillahi taala Allah bersujud ada takbiratul haram maka kalau saya contohkan nawai itu saya syukur lillahi taala Allah akbar itu takbiratul haram terus sujud Allah Akbar terus sujud eh, berdiri Allah Akbar terus salam nah, dalam sujud baca apa tadi saya katakan sudah boleh baca ambil nggak bisa ya nggak baca saudara pokok yang penting apa ya dulu sujudnya dulu nah, jadi dapat kenikmatan atau terhindar dari bencana. Nah, sebab terhindar dari bencana itu pun nikmat. Kamu itu. Jadi sunnah empat macam sujud ini yang ada dalam syariat. Ya, enggak ada. Di dalam kita melakukan sujud dan eh, rukuk dan sujud supaya merasa bahwa betul-betul kita ini tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita ini menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, anggota yang mulia saya tundukkan hingga saya letakkan di tanah demi untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada istisar. Istisar itu ada rasa. Jadi wastisar khudu'i wa tawadhu merendah diri, tunduk lillahi indarku wasujud وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند تكبيره dan hatinya penuh penuh apa? pengagungan dan peninggian terhadap Allah ta'zimullah jadi merasa mengagungkan Allah dan merasa memaha sucikan Allah jadi takdis itu memaha sucikan Allah jadi kalau sholat merasa dalam takbir dan sebagainya kalau sudah membaca Allahu Akbar betul-betul merasa kepada eh, menembus kepada seluruh tubuh badannya dari oleh hatinya pikiran dan sebagainya bahwa tidak ada yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala semua dunia kecil nah, di sini betul-betul maka kalau orang itu sudah membaca Allah Akbar dengan betul-betul perasaan orang di luar Islam itu bisa gentar. Nah, kan syiar-syiar agama Islam dalam jihad bisa fisabilillah, perang dan sebagainya, kalau sebelum suara Allah, kalau sudah. Sampai terjadi loh, kan kalau kita baca majalah-majalah luar. Geria Afghanistan, ini terjadi. Ada iring-iringan tank 40 Soviet dengan lengkap seperti ini. Ada dua orang saja, pengembala kambing lagi dengan anaknya. Musir berjaya ini. Dia ini yang begitu, saya malam. gimana saya tahu sih? Sudah tidak ada jalan, hanya ingat takbir. Dia takbir ini orang, dengan anak sekeras-kerasnya. Dengan suara takbir, takbir di, di, di lapangan. Loh. Ini suara, apa, kembali namanya suara Tenggang ada tenggangnya ini apa kumandangnya ada kumandangnya suaranya kumandang jadi suaranya orang ini di lapangan kembali menjadi suara seakan-akan banyak penuh sebab itu dengan barokah takbir yang demikian ikhwatul mujahid muslim Afghanistan dan dengan kembalinya ini suara tadi tentara Soviet yang di 40 tank itu turun semua menyerah. Menyerah pada dua orang ini. Menyerah di kiri disampaikan kepada mujahid yang lainnya, akhirnya tangkap sih, tangannya tangkap Dengan suara apa? Hanya Allah Taala Ini, jadi kalau orang sudah membaca Allah Taala memang Tuhan yang mampu dan itu kan kecil semua loh. Kekuasaan di tangan Allah, Allah mau. Nah ini, jadi kalau orang sudah membaca Allah Taala Memang orang Islam ngadepi apa saja kalau sudah membaca Allah, pasti tidak ada kuatnya muslim. Tapi yang baca betul-betul ikhlas dan dalam jiwa, pertimbangan betul-betul semua. Dengan, dengan suara Allah, Allah Akbar, dikental. Apalagi ciri khas Nabi Muhammad SAW dan umatnya diberi kemenangan oleh Allah, musuh sudah merasa takut dalam jarak sebulan. Kata Nabi, Nusirna masih rata syahid kalau orang kafir akan nyerbu Islam sebelum sebulan dalam perjalanan sebulan itu sudah gentar tapi muslim yang betul-betul orang kaya sekarang kan bagaimana nah, Islamnya tidak betul-betul ini yang menyebabkan tidak betulnya ini loh oh, satu tapi betul-betul murni langsung kepada Allah kenapa Allah berjanji intan surullah yansurkum sabit, yusabbit aqdamakum. Maka kita kita tidak dalam sholat mulai azan. Dalam sholat kalau sudah baca Allahu Akbar sudah hilang semua itu. Apa yang sangkut paut dengan dunia, keluarga, pekerja, pekerjaan dan sebagainya sudah hilang. Kalau sudah baca Allahu Akbar dan betul-betul Allah yang Maha Esa. Jadi betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana adalah penuh hatinya merasa ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa taqdisuhu dan memahasucikan Allah. Jadi عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة في dalam صلوه mulai takdirnya ini pertama terus sampai memasuki Allah dan semua perbuatan ini selalu merasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan begini orang masuk sholat dia rekan habis karena ditunggu kawan keliru masuk sholat ya supaya lekas habis lekas selesai karena ditunggu kawan kadang-kadang orang ditunggu kawannya anggap jam 3 mau nonton ini atau main bola dan sebagainya tunggu kawan kata kawannya sabrak ya sudah saya tunggu sebentar saja saya akan sholat akan sholat sebentar saja tunggu jadi sholatnya ini hanya sudah di, ditujukan dengan beban sebentar saja cukup cepat maka sholatnya cepat cepat hanya untuk menyelesaikan nah itu modelnya sholatnya apa soalnya orang pegel itu soal pegel namanya sama dengan ada orang minta pengemis minta orang yang mengemis lambung minta lama dikasih enggak dikasih mengasihnya ini memberinya ini cara seneng hati enggak tidak seneng hati jangan kering nah ini kita masuk sholat harus tahu jangan semacam orang memberi kepada orang yang tadi biarlah pergi ini biar tunggu orang dong, saya akan sholat. Bagaimana? Ya mestinya. Sampai mau tunggu baik, tidak mau tunggu apa-apa. Saya akan sholat, sholat juga manusia. Jangan sholatnya diremehkan. Nah, ini masalahnya. Jadi harus <clears throat> ya, ta'zim Allah wa takbirullah. Ini penting sekali. Ta'zim mengagungkan Allah dan memaha sucikan Allah. Memang isinya sholat ini ta'zimullah wa takbirullah. Nah, ini. dalam segala perbuatannya tasbihnya dan segala lain-lainnya lalu berusaha dalam sholat supaya apa mujanabatul afkari wal khawatir dunyawiyah supaya menyampingkan mujanabah menyampingkan atau menghilangkan pikiran-pikiran dan gerak-geraknya hati dalam urusan dunia. Jadi kalau sudah masuk sholat, semua itu tinggalkan. Tapi yang namanya setan itu tidak terima. Kalau sudah Allahu Akbar, masuk setan. Sudah mengusik orang. Yang dia lupa tadi itu, bisa ingat. Setan mengingatkan bukan karena nolong setan mengingatkan, karena mengganggu sholat. tidak ada jalan untuk digunakan mengganggu sampai diingatkan barangnya yang dilakukan ini. Anggap ada orang kehilangan kunci lah mau buka lemari nggak ada kuncinya mau sholat sudah wudhu ya kunci nggak ada mau cari nggak ada ah sudah gampang nanti sholat Allahu Akbar datang si setan datang memberitahu orang suku kuncimu di bawah bantal kamu sendiri yang menaruh sehingga sholat oh, ingat iya sholatnya akhirnya nah ini Loh, setan memberikan tahu ini bukan karena setan cinta pada orang ini. Bukan setan senang pada orang ini. Karena membela orang itu tidak. Demi untuk merusak sholatnya. Nah ini tidak ada jalan lagi. Ini dimasukkan. Loh ini bahaya setan. Maka tadi saya terangkan, kalau orang azan setan lari, selesai azan datang, ada kamat setan lari, selesai kamat datang menggoda orang azan, eh, menggoda orang sholat, Nabi Muhammad SAW berkata, setan yang menggoda itu modelnya sama dengan kambing kecil hitam. Jadi, jadi itu kambing hitam di dia masuk banyak. Modelnya begitu. Wah ini jadi masuk. Itu di sop-sop kalau jamaah tidak masuk. pokok kok mengganggu orang. orang. Maka kita harus betul-betul terus Nah untuk membantu ketenangan kalau sholat, lihatlah tempat sujudnya jadi lihat tempat sujudnya. Ini membantu keterangan. Jadi melihat tempat sujud. Maka supaya diterangkan, hilangkan pikiran dunia. Walau aradu an hadis nafas sidarik dan berpaling dari bisian nafsu. Hadis nafas, bisian nafsu. Ini tinggalkan dua semuanya. Nafas nafsu kadang-kadang orang nggak begitu bukan masalah duniawiya biasanya masalah maksiat itu datang dalam tengah-tengah sholat merencana maksiat dalam sholat itu merencana maksiat ini bagaimana sholat isya di masjid jamaah sudahlah waktu allah Akbar imamnya bakal ada sebagainya ini merencana merencana nanti sesudah isya cepat-cepat nyocoknya nomor muka-muka hasil dalam sholat ini merencanakan barang apa? Maksiat. Dalam sholat ini bagaimana? Dunia duniawi sudah tidak boleh merencanakan maksiat dalam sholat. Nah, ini maksud. Jadi itu setan harus kita perangi. Bagaimana? Ya, orang setia. Apa repot ini Islam tidak repot? Apa repot ini Islam tidak repot? Dalam Islam tidak ada yang repot. Hanya terserah pada orang itu kuat atau tidak kuat perang dengan awal nafsu dan dengan hmm. setan serta pengaruh dunia nah, itu masalahnya ada orang zaman dahulu yang bernama Sayyidina Ali Zal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu itu kalau sudah mau sholat eh mau wudhu kalau wudhu itu sudah gemetar pucat kalau sudah sholat begitu pucat gemetar tanya kenapa tahu tahu kamu saya ini sekarang akan menghadap siapa? Akan menghadap yang maha besar, maha kuasa Allah SWT. Jadi, gemetar. Sehingga kalau kita contohkan ada orang dipanggil oleh gubernur gitu loh. Iya. Wah, di muka pintunya mau ngadil bagaimana? Itu sudah ada perasaan loh. Perasaan tangan dingin macam-macam. Wah, gemetar ini bagaimana? Akan menghadap orang besar. Padahal sama iya, iya. manusianya, sama manusianya. Wah bagaimana akan menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala Orangnya arif billah Ma'rifat pada Allah nah, Begitu keadaan menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Nah jadi kalau sudah Dalam waktu sholat Tengah sholat tidak tahu apa-apa Pernah sholat Di pinggirnya terbakar Robo terbakar, tidak tahu setelah selesai sholat, dilihat kok penuh orang. Eh, ada apa kok banyak orang? Ini coba lihat, terbakar, rubuh dan terbakar. Tidak tahu. Jadi kalau sudah masuk sholat, hilang semua hanya menakut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya fi hadratillah. Wah, inilah nah, kita usahakan. Walaupun dia tidak bisa, dia dilatih terus menerima latihan. Nah, ini masalah sedikit demi sedikit. Diperangilah. Kalau kita kadang-kadang masuk sholat bisa merencana macam-macam, bisa nonton macam-macam. Dalam sholat naksir harganya saja sajadah. Ini baru banyak dapat haji baru datang. Wah ini saja sajadah saya beli di sana. Harganya bikin hongkong. di Indonesia sudah banyak. Belum merencana harganya harganya saja sajadah. Sholat total harganya sajadah. Bagaimana? atau melihat orang ini seharusnya sama yang lain tahu harga 30 ribu itu satu Kena penjahit juga begitu, soalnya melihat oh, ini potongan model itu. Kalau buat saya ongkosnya murah itu seribu. Tapi mau tahu jadi sholat dia lihat mukanya ditotal semua. Ayo bagaimana? Loh inilah harus diperangi betul-betul ini masalah bagaimana. Memejamkan mata. Kalau kalau normal tidak apa-apa, sholat jangan memejamkan mata, sholat jangan merem. Itu orang orang ibadah kalau merem itu Yahudi. Nah, tapi kalau sekarang dorong tidak bisa. Sekarang kalau sholat nambah saja lah tidak kuat kan tidak kuat dong mikir itu legorulah merendah apa beda tidak nambah, tidak apa kan nah, kalau orang kuat ya tidak apa biasa banyak nah, sekarang darurat kan darurat pokoknya jangan sampai tergoda lah pikirannya <clears throat> urusan duniawiya dan sebagainya nah, maka itu kalau mau sholat selesaikan segala urusan anggap mau makan sekarang mau sholat atau makan dulu. Nah, lihat, dirinya kuat anda. Kuat, tak pikir makan. Dah, ya bolehlah sholat dulu. Sekarang kuat tidak, tak mungkin kuat. Makan dulu. Tuhan Nabi mengatakan tidak Allah asya wa isya maka dimul asya. Kalau datang sholat isya dan asya makan malam, dulu kan makan malam waktunya masih panjang. Kenapa? Karena sudah selesai makan dan apa sholat tenang. Kalau mau makan sudah diatur dan sebagainya. Lalu mengutamakan sholat, iya kalau kuat. Kalau tidak kuat, dalam sholat kepikiran makannya. Nah ini, apalagi waktu sudah sholat sudah diatur, ada kucing datang, gue tambah bisa. Nah ini, ada anaknya datang, makan dulu, wah ini tambah bisa. Nah ini tidak kuat tidak. Tapi kalau orang tidak ngerti, Ya, seakan-akan kalau sholat dulu itu wah itu tanda santri betul. Ya? Nah, kan tidak ngerti kan? Kemarin makan dulu, enggak saya perlu sholat dulu. Seakan-akan dia ini orang wah paling santri nggak tahu bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi kalau begitu sholat eh, makan dulu selesaikan kecuali kalau kuat hati tidak ada eh, eh, keinginan sama sekali tidak tidak tidak terbayar itu sama sekali itu masalah lain. Nah, begitu juga kalau ada apa-apa ngomong sama orang dan sebagainya ngomong dulu. Nanti kalau mau sholat ke dalam sudah koma. Karena Jum'ah itu turun ada orang ngomong, tidak ngomong dulu, selesaikan. Sudah, jadi sholat tenang. Jadi bahwa kita perlu sama orang dan sebagainya. Akan sholat ngomong saya dulu, anu nabi sama anu, anu, sudah tenang. Kalau tidak bagaimana? Saya perlu orang itu, belum saya kasih tahu, Jangan-jangan dia pulang dulu. Bagaimana? Sholat nggak tenang nanti. Nah, jadi selesaikan semua. Orang perempuan masak dan sebagainya. masak dan akan sholat. Mau sholat, semuanya. Kalau tidak ada, tidak ada kawannya, ada temen, ada temennya, sudah taruh dulu, selesaikan. Jangan sampai kepikiran. Waktu sholat, wah, tadi apinya masih menyala. Makan lagi taruh api, jangan gosok, jangan, wah, tidak bisa. Itu selesaikan dulu. Ini membantu untuk ketenangan. <coughs> Nah, jadi sampingkan, tinggalkan urusan dunia dan bisikan-bisikan nafsu. Bal yakunul hammu fis salati maksuran ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amarullah. Pokoknya semua kemauan, ham ini kemauan semangat dalam sholat itu terkurung terkhusus pada menegakkan sholat, melakukan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya, Wah, apa kira-kira bisa dapat orang begitu? Tidak mungkin tidak dapat. Sebab sudah diperintahkan. Karena tidak mungkin ada perintah yang orang tidak dapat. lagi kalau mau dapat ilmu ya sahaja. Hanya manusia kuat apa tidak merangi hawa nafsu, merangi setan, merangi pengaruh dunia. Nah, untuk ini dilatih. Nah, badai dilatih sendiri sedikit, demi sedikit, sedikit, demi sedikit. Nah, itu lah. Fa inna sholata ma'al ghaflati. Karena sholat dengan keadaan lalai, ghaflatul lainnya lalai wa adamil khusyu'i dan tidak ada khusyuk wal khudur hadirnya hati la hasila laha wa la la naf'a fiha tidak ada hasilnya tidak ada manfaatnya kalau orang sudah mendengarkan demikian ini jangan digoda lagi oleh setan ini setan berbahaya datang karena setan kamu itu belum bisa sholat seperti yang dicantumkan di kitab tadi itu maka tidak usah sholat dulu gampang bisa-bisa saja kalau sudah sudah bisa tenang barulah kamu sholat wah ini bahaya bagi bahaya setan nah, ini masalahnya jangan kita tergoda oleh setan kita dapat atau tidak dapat kita menang atau kalah dengan hawa nafsu atau setan tetap kita sholat nah, dilatih di sana sedikit demi sedikit ini berbahaya karena setan datang Nah setan itu ya kadar setan yang halus itu masuk atau setan sudah merupa, merupa manusia. Nah, kamu tengah, sebagai pot sholat itu umur gitu. Nah, ini maka kamu belum bisa. Sudah tidak usah sekarang sholat itu biar nanti saya kalau sudah tua baru tenang, tidak ada pikiran apa-apa baru sekarang tidak usah sholat. Nah inilah bahaya setan masuk. Untuk meloroti orang menjalankan agama is Islam. Nah, ini harus berhati-hati. Maka saya katakan Islam mudah, gampang, adilu yusrun. Hanya manusia yang menjalankan karena ada penyakit, hawa nafsu, ada penyakit setan, ada penyakit pengaruh dunia. Ini harus kita hadapi dulu. <coughs> Jalankan bagaimana sedapat Sambil di ditingkat. <coughs> Jadi contohnya orang jalan. sudahlah jalan, walaupun berangkang-berangkang dulu nggak apa-apa, walaupun berangkang jalan, pokok jalan, ya. Nah, sambil dilatih hingga jalan betul. قال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع semua salat atau setiap salat yang tidak dihadiri oleh hati maka lebih dekat atau lebih cepat kepada siksa maka harus dilatih dia sedikit wafil hadis ada hadis laisa lil abdi min salat ila ma'aqala minha tidak ada bagi orang itu dari sholatnya kecuali apa yang dia sadar apalah ingat dia sadar maka sholatnya orang itu hasilnya ada yang sempurna, ada yang sekian persen, ada yang bilang bonteng hasilnya. Kenapa? Sekarang sholat, anggap mulai takbir, baca fatihah, dia pada tenang. Waktu sudah baca iya dan nahbudu wa iya dan nasta'in, mulai pikiran melayang. Eh, Ikhtilat silatul pikiran sudah melayang, sudah melayang. Sampai dolin amin. Waktu baca surat Bismillahirrahmanirrahim sadar lagi. Hilang waktu akar rokok hilang lagi pikirannya. Jadi yang sadar ada isinya, yang yang yang yang lalai ini kosong. Nanti yang sadar ada isinya, yang lalai kosong. Sebab yang dia hasil, yang dia akal, yang dia sadar, ini hasil. Jadi kadang-kadang sholat ini bilang Bol yang isi kosong, isi kosong, isi kosong, isi kosong. Nah, maka kadang-kadang dapat 100%, wah ini sempurna. Ada yang dapat 80%, ada yang dapat seperempat, ada yang macam-macam dia kan ini. Nah, usahakan supaya akola. Akol itu berakal artinya sadar, sadar, hadir. Ini hadir. Laisa lil abdi min sholati, tidak dapat orang itu bagian dari sholatnya, illa ma'aqala minha kecuali apa yang dia sadar daripada sholatnya. Nah, ini yang masalah. Maka mulai awal si akhir bagaimana bisa menenangkan diri. Wa innal musalli qad yusalli salat wa innal musalliya qad yusalli salat kadang-kadang orang yang sholat itu sholat itu lahu minha sudusuha wala usuruha Ani an yuktabu lahu minna al-qadr alladhi kana fi hadir ma'allahi wa khashi'an lahu. kana benar orang tidak dicatat apa apa enamnya, apa sebab sepuluhnya. Pokok yang maksudnya dicatat apa yang biasa dan Tidak enam tidak seper sepuluh, tapi yang dihadir. Itu dicatat, yang tidak tidak. Waqad yaqiru dhalika sedikit maka suruh yaksuru bihasabil ghaflati wal intibah menurut ukuran lalainya dan menurut ingatnya kalau ingatnya banyak dia dicatat banyak kalau ingatnya sedikit lalainya banyak dia dicatat sedikit dia tidak salah maka itu kalau ada orang sholat tidak boleh orang meributi jadi mengganggu tidak boleh taswis namanya maka taswis musalli itu hal tidak boleh kalau sholat sudah dia tenang jadi orang harus menghormat orang salat, harus tenang. Tapi sekarang sudah banyak orang tidak hormat. Karena di pinggirnya rumahnya tetangganya masjid atau langgar, masih banyak orang sholat, radionya dibesarkan, dikeraskan. Wah, sudah bagaimana? Diperingatkan, jawab. Bagaimana rumah saya sendiri? Mau apa sampai? Jawab. Nah, ini maksud sudah akhlak gak ada. Mestinya kan dia hormat. Walaupun dia tidak sholat kembali, tapi toh hormat. Orang dulu kan begitu, bukan dulu ya beberapa puluh tahun, nah, anggap 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun, begitu. Kalau ada orang sholat, anak-anak itu dilarang di kampung-kampung, dulu kan begitu loh. Rame-rame ada orang sholat. Ya itu orang kampung biasa yang lah sholat, wala apa-apa, tidak ngerti apa-apa, jahil. Itu maksudnya. Tapi zaman makin lama, makin lama, makin tidak hormat pada orang sholat, sholat dan sholat. kadang-kadang orang Islam sendiri yang begitu juga orang yes, eh saya tahu biar mau. Nah, iya iya. Padahal ada orang sholat. Mentasbih saja itu sudah haram. Fajtahid maka berusaha Falhadir Falhadir al-khashi'u fi jami'a salat Tabu salat puluhan oleh hadir dan khusyuk dalam sholatnya seluruhnya tercatat semuanya wal ghafir allahi orang yang lalai lengah fi jami'il sholat la yaktabu lahu ya ada kalau mulai awal sampai akhir lalai ya tidak catat kalau mulai awal sampai akhir ingat terus sadar tercatat semua kalau awal sampai akhir tidak ingat ada tidak sadar ya tidak tercatat semua semua sudah kukur kewajibannya itu ada apa-apanya kosong ada yang sebagian tadi sebagian sebagian dan sebagian tahunnya diselesai ganjaran itu semuanya bisu. tapi sekarang harus ada perasaan, ada merasa. Kan usaha sekarang, orang nggak sadar. Saya sholat tadi, wah itu aku sholat tadi ingat pasar. Tahu kali ini catat. Kan tahu loh. Tapi ganjarannya hakikat kapan? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah nah, harus tunjukkan di sana kamu ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekarang enggak ditunjukkan, tapi kan ada rasa, tahu dengan ilmu. Wah, saya tadi sholat itu mikir jualan. Kalau gitu dalam saya mikir tadi kosong. Dengan dasar hat, hadir. Nah, itu nah, Maka diusahakan kalau sholat, nah, ini jangan sampai jadi jiwanya ke sana tarik lagi, bisa tarik lagi kan begitu terus. Nah, itu usahakan. Hmm. ada pun hakikat ganjaran nanti, tapi orang tahu loh. Anggap orang tidak sholat, tahu mesti dapat apa? Siksa. Orang tidak sholat. Jadi orang tidak sholat sudah tahu dia harus dapat siksa, kan tahu. Wah saya ini tidak sholat, subuh tadi tidak sholat. Wah mesti disiksa oleh Allah, kan tahu loh. Ada orang mabuk minum arak tahu dia, wah karena mabuk ini dia dapat apa? Siksa. Dia saudara oleh ta'ala, baca Quran, sholat, sunnah, puasa, dia tahu ada apa? ganjaran. Tapi kapan ganjaran ini? Tampaknya kapan? Bukan sekarang. Nanti ya yamal. Jadi sholat. Nah, maka ditunjukkan oleh hadis kalau sholat orang kalau sempurna kapan? Kalau enggak ya ada belang pentingnya. Sebab yang dicatat apa yang dia sadar. Nah, sekarang dia tahu saya sholat ini sadar apa enggak sadar dalam sholat. Sadar, hadir, mulai awal sampai akhir jelas kalau dia dapat penuh kalau tidak nah ini tahu-tahu sini nah, di sini harus memperbaiki di situ nah, maka citrakan fajtahid berusahalah kamu rahimakallah berkhusyuk wal khudur, fissalah, nah, usahakan Meskipun orang pertama kali nggak bisa, orang itu memang pertama kali tidak mungkin bisa. Pertama kali itu ya. Kalau tidak ada latih, latihan Sama saja ilmu. Mana orang bisa ilmu? Tidak bisa. Tidak ada orang lahir, alim itu tidak ada. Orang lahir terus jadi alim tidak ada. Mesti dengan apa? Belajar, mulai ngaji, alif, ta, itu keliru terus. Alif, ta, itu keliru. Sudah diajari ba, ta, sa, besok lupa lagi. Nah kan begitu kan? Nah, itu, itu jalan, jalan. Lama, lama, lama, lama, sampai dibaca. Baca gitu keliru, kelirunya. Sudah baca itu keliru. Jangan lagi yang gundul. <laughs> ya, baca gundul. Baca, baca yang, yang agak aja keliru-keliru saja. Apalagi yang gundul, wah sudah banyak keliru. Ini nggak apa-apa, baca saja dulu. <laughs> Ya. oh, jangan ya, Nanti dibetulkan tahu, saya tadi keliru baca ini, tadi saya keliru baca ini, tadi keliru, ya saja loh. nanti tapi jangan diulangi lagi, saja. Kan gitu, nggak apa-apa, baca dulu. Nah ini baik begitulah latihan dan begitu semua latihan dunia harus begitu. Sampai jadi. Nah, maka berusaha. Rahimakallah fil khusyuk wal kubur fil salat dilatih dirinya. <coughs> tadabbar ma taqulu min kalami rabbika. Perhatikan, teliti apa yang kamu baca dari firman Allah dalam salatmu, ayat Quran dan sebagainya. Wala ta'jal idza qara'ta. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat kalau baca. Cepat-cepat fa'inola tanda pura ma'al ghuflah. Ma'al ajalah, tidak bisa tanda pura ma'al ajalah. Kadang-kadang malah sholat bacanya sudah. Kalau fatihah dibaca cepat sampai hilang. Makhrajnya hilang tasjidnya, ya sah sholatnya. Nah ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kalau huruf eh, kalau kalau surat yang dibaca hanya nggak jadi suratnya tetap sah. Ini orang baca surat begitu juga. Ini sudah tidak sah dan hajaran. Tapi sholatnya sah. Sob, ini sunnah tidak menentukan. Nah, yang menentukan yang rukun. Tapi kalau fatihah ada jadi nah, sholatnya tidak <clears throat> jadi tidak sah. Jadi kalau baca Tenang, nah, ini masalahnya. Memang orang baca Quran cepat itu tidak ada tidak ada bacanya. Maka ahli kiro ahli ahli ulum ah, Quran ahli ilmu Quran kalau ada orang baca Quran begitu kerutukan laisa minal ati sayur bukan bacaan apa-apa bukan bacaan kalau dia jawab sama tidak baca Quran dari kajarannya Unda saya ngapalkan enggak ngapal enggak tahu ngapal. Kalau ngapalkan nggak apa-apa, ngapalkan ngapalkan nggak bisa baca ya, ya, ya. Nggak usaha ngapalkan, usaha nggak ngapalkan. Tapi kalau niat saya baca Quran harus dengan apa mestinya hurufnya, tajwidnya. Karena baca Quran dengan tajwid adalah fardu ainin. Mempelajari ilmu tajwid fardu kifayatin wal amal di fardu ainin. Ta'allumu ilmu tajwid fardu kifayatin wal amal fihi fardu ainin. Ya, ini sekarang orang baca Quran gerocokan ini tidak ada kajarannya Yang mendengarkan juga begitu sama. Nah ini masalahnya, tidak ada artinya. Tapi karena orang nggak ngerti ya sudah diperingatkan oleh ahli-ahli qiraat, ah, ada ya, ya, ya, terus saja. Dan apa kajarannya? Apa bisa? Kira-kira bagaimana contohnya? <laughs> Cepat benar, bagaimana contohnya? ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الحمد لله سلم صبرنا وضالين بالله عقلين قالوا تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني تفضل منه يا يا ولد عم تفضل مقصود ايه تفضل كده كده ولا يا Nah, kalau cepat mungkin rusak ini. Masjidnya rusak, matnya rusak dan sebagainya. Ah, Akhirnya ada. Nah, ya. Maka cepat-cepat yang itu. Tapi kalau cepat artinya cepat, maksudnya tidak tartil istilahnya. Ya, tidak tartil itu tidak apa-apa. Tapi genap Maka baca Quran ada tiga tingkat. Tartil, tadbir, hadir. Tartil yang lambat hadar eh, tadbir cukupan tidak terlalu takbir hadar ini hadar cepat tapi cepatnya ini tidak merusak huruf tidak merusak tafsir dan sebagainya istilah hadar nah, ini masalah jadi hadar nah, jadi jadi terus jalan nah, itu masalahnya nah, jadi cepat adalah Itulah masalahnya. Apalagi dalam salat, nah, itu jangan panjang. Maka pertama kali baca Quran, takbir, salat Quran, tar, nah, terus ada takbir, ada hadar. Maka kalau baca Quran begitu, diterangkan di sana walaupun hadar jangan ada sarqoh, jangan ada mencuri huruf, sarqoh huruf, mencuri jangan mencuri menjual dari huruf hilang hilang atau apa tuh alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah kan hilang dong tasjidnya hilang, matnya hilang. Nah, ini. Nah, inilah masalah. Apalagi dalam sholat. kita kembali kepada maka kesemuanya itu kembali kepada ilmu. Kalau kita ingatkan kadang-kadang orang salah paham, nah, ini masalahnya. Maka banyak kalau baca Quran dan sebagainya begitu cepat, nah ini toh sudah oleh al sendiri diingatkan oleh beberapa orang pengurus dan Fatwa Jamiah Pura wal Hufad diperingatkan, tapi tidak mau. Nah, sudah, kalau gitu, kita sudah peringatkan begini-begini. Maka harus betul-betul kembali kepada nah, kalau kita mau mengambil Allah baca Quran, biar baca Quran, walaupun sedikit tapi tartil. Anggap suruh baca Fatihah saja, tapi kena itu berapa pahalanya? Daripada kerotokan banyak nggak ada artinya. Apalagi dalam sholat, sholat. Nah, inilah masalah. Maka wala ta'jal idza qara'ta fa innala tadabbura mal ajalah. Enggak tadabburnya. Apalagi kalau tidak cocok dengan syarat-syaratnya itu malah tidak sah sholatnya. Maka Fatihah sudah terangkat, saya baru kembali terangkat, ada syurutul Fatihah, syaratnya Fatihah itu.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 اكمل شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والكافرين مما شئت وقال شئت ان على كل قدير اللهم انفعنا بما علمتنا الشمل من قولنا اللهم انفعنا بما علمتنا الشمل من قولنا اللهم انفعنا بما علمتنا الشمل من قولنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا